الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Marilah sebagai biasanya kita mulai pengajian ini dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma, Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Di tangan kita sekarang adalah diktat yang ke-37 Berjudul yang harus kita perhatikan. memang banyak seorang muslim dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kewajiban tapi tidak ditinggalkan dia dengan kewajibannya namun ia diberi juga pahala-pahala yang jauh lebih berarti lebih penting dan lebih besar daripada kewajiban yang dibebankan kepadanya seorang muslim dibebani beberapa kewajiban khususnya kewajiban-kewajiban yang mengenai tauhid tauhid sebagai satu fondasi yang sering saya katakan di atas fondasi itu kalau kuat maka segala sesuatu kita bisa bangun di atas fondasi yang kuat itu toto kromo ilmu-ilmu kemasyarakatan dan ibadah, muamalah itu semua atas fondasi yang kuat akan menjadi susunan yang kuat dan baik. Sebaliknya, tanpa fondasi yang kuat, maka rontoklah masyarakat ini. Bangunan apa saja akan jatuh atau tidak akan kekal. Ini beban-bebannya di bidang tauhid banyak. Tauhid dalam ibadah, tauhid dalam rububiyah, tauhid dalam muamalah ma'an nas sama Allah. Karena itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam alinea pertama itu berkata, "La yarjuanna abdun illa rabbah banyak orang kesasar banyak orang salah jalan banyak orang ngirim surat salah alamat tetapi paling besarnya kesasar adalah kesasar sasarannya orang atau kesasarannya orang yang mengalamatkan permohonannya kepada selain daripada Allah yang mengharap selain daripada Allah. Dia meyakini sesuatu selain daripada Allah. Atau suatu yang lebih banyak bersifat dualis. Yang percaya kepada Allah yang ahad tetapi juga percaya kepada benda-benda keris dan lain-lain. Akik, keris dipercaya juga. Jadi dualis. Dualis ini merusak yang baik yaitu tauhid. Jadi percaya pada Allah itu harus mutlak. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita tidak dibolehkan mengharap, memohon kecuali daripadanya. Sendiri. Sebab apa? Sebab perintahnya dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Belum pernah dicabut. Ud'uni Artinya mohonlah kamu kepadaku. Kami akan laksanakan. Kami akan kabulkan. Ya tentu dengan syarat-syaratnya. Permohonan itu yang wajar. Tentu tidak seperti mana yang seorang bilang saya, ya Allah, mohon supaya saya bisa mi'raj seperti Nabi Muhammad SAW. Itu jelas permohonan melampaui batas. Ya Allah beri saya kekuatan supaya saya mengangkat gunung Semeru. Ini juga permintaan permohonan yang jangan diharapkan Allah akan nyembadani sebab di luar batas-batas ma'gu. Tapi kalau dia bilang Allah min salukal huda wa tuqa. Saya mohon petunjuk. Saya mohon engkau beri takwa. Saya mohon engkau beri hati yang takut kepada Allah. Takut menerjang maksiatmu. Ini lumrah. Saya harap mendapat rezeki yang luas, saya akan pergi ke haji mengajak istri, ibu, dan ayah. Tapi permohonan selain daripada cara-cara yang dipakai oleh orang yang biasa itu wala ta'tadu, itu i'tidal, itu luar daripada kebiasaan. Jadi permohonan itu masih tetap dianjurkan. Tapi juga di akan disambut dijanji adanya penyambutan daripada Allah Sungguh heran dan sungguh salah alamat buat orang yang memohon selain daripada Allah. Saya di sini tidak berarti menafikan sama sekali adanya tawassul yang dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syariat. Orang boleh tawassul dengan amalnya sendiri, dengan para nabi, dengan macam-macam. Tetapi buat orang awam seperti kita, saya kok lebih mengutamakan langsung saja kepada Allah. Sebab kebutuhan kita kepada tauhid yang mutlak dalam keadaan kita seperti begini ini saya kira lebih utama. Jadi mohonlah daripada Allah. Allah akan menerima permohonan. Dan Sayyidina Ali berkata, "La yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Kalau kita mengharap selain daripada Allah, kita salah alamat. Kita kesasar. Dan kesasarnya kita bukan seperti kesasarnya orang, kesasar jalan, bisa tanya di sana, tanya di sini. Tapi ini kesasarnya yang membawa kita kepada suatu jurang yang tidak bisa kita keluar lagi dari jurang itu. Yang kedua, wala na illa gamba kita banyak mungkin yang ditakuti tapi banyak orang takut yang tidak mesti ditakuti apalagi anak-anak yang ditakut-takuti oleh kaum ibu yang belum mengerti ditakuti jerangkong takuti momok takuti memeti dan lain-lainnya itu anak nanti sampai besar biasa takut selain daripada yang mesti dan harus kita takuti yaitu Allah yang lain daripada itu tidak mesti kita takut. Apalagi dalam maksud-maksud yang tertentu dalam maksud takut. Tapi orang takut salah itu lumrah. Tapi takut kepada seorang seorang laki takut kepada istrinya. Sehingga apa yang dikatakan oleh istrinya dia bilang amin, betul. Dilaksanakan. Maghrib maghrib mau pergi. Maghrib terima tamu, Quran tidak pernah dibuka. Dijak jamaah tidak mau. Karena takut dia tidak berani negor. Ini salah. Salah. Dan semua syariat akan menyalahkan ini. Karena kalau ini diteruskan berarti masyarakat bejat. Dan berarti kaum lelaki ikut kaum emosi. Disinilah soal kekurangannya. Atau sebaliknya, istri takut pada suami lebih daripada yang dimustikan sehingga suami berbuat mungkarat berbuat segala macam tidak berani ditegur akhirnya keserempet bahayalah keluarga itu nasallallahu lana wa lakum al-afiyah la yakhafanna illa dhanba la yarjuwanna illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanba yang mesti kita takuti itu adalah yang menyebabkan Allah marah kepada kita. Jadi takut itu tidak langsung kepada Allah, tetapi juga mengenai sesuatu yang tidak langsung juga mesti kita perhatikan. Dosa. Masalah dosa, masalah yang harus kita takuti. Dan kita berbuat salah. Seperti tadi saya katakan orang salah jalan, kesasar. Kesasar itu kadang-kadang orang yang titi, takut. Ini jalan kemana? kok sudah mulai sepi, tidak ada orang. Tahu-tahu jalan itu sudah tidak ada jalan, tidak ada lain kecuali satu jurang di hadapannya. Hari sudah gelap, dia mesti takut kesasar. Jadi orang takut dosa berarti takut masuk neraka, begitulah kira-kira jabarnya itu. Takut kepada Allah yang akan memperhitungkan dia melakukan dosa ini. Bagaimana tidak? Kalau kita tidak mengerti, kalau kita cuma mengerti melakukan dosa saja, tidak tahu bagaimana membereskannya. Ya sudah jelas kita menunggu marahnya Allah. Dan menunggu akan disiksa oleh Allah di hari kiamat. Tidak ada tidak, tidak ada diampuni oleh siapa oleh Allah SWT. Kecuali kalau kita mohon ampun dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam. Menyesal, janji tidak akan mengerjakan lagi perbuatan dosa itu dan yang ketiga eh, taubat baru taubat itu diampuni diterima oleh Allah ada orang yang berbuat salah mau berbuat salah tapi tidak mau minta maaf ini orang curang walaupun dalam pergaulan dia sama teman-temannya apalagi sama Allah Subhanahu wa taala ini orang tidak jujur ini orang mau senang sendiri, mau menang sendiri, mau berbuat semaunya sendiri. Walayakafan illa dambah. Dosa yang kita lakukan akan menyebabkan kemarahan Allah. Maka kita harus takut pada dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau memang kita takut kepada Allah. Jadi kalau kita takut pada Allah, kita takut pada dosa atau kita berbuat salah pada Allah. Tanda-tandanya takut kepada dosa yaitu kita tidak diam saja. Kita berusaha supaya dosa itu beres. Utang itu sudah kita lunasi. Artinya saya berbuat dosa, tetapi saya langkah lantas cepat-cepat mengerjakan syarat-syarat bagaimana peleburan dosa atau dengan kata yang istilah populer bagaimana menebus dosa. Umat Islam tidak ada satu manusia akan dikorbankan untuk menebus dosanya. Jadi kita mesti nebus dosa sendiri. Kita duduk mengambil air sembahyang, kita sudah ambil sembahyang duduk atau sholat minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, menangis, kemudian berjanji bahwa dia tidak akan berbuat lagi. Insya Allah dosanya dimaafkan. Kalau dosa mengambil uangnya orang ya uangnya orang itu dikembalikan. Minta ampun kepada Allah Kalau dia dosa gunem orang dan ini saya kira banyak dilakukan oleh kita, maka dilihat kalau dia minta maaf daripada orangnya dia gunem itu akan semakin marah. Ya dia tidak minta maaf tetapi dia duduk mendoakan اللهم اغفر لي وله اللهم اغfir li fulan اللهم اغfir li fulan اللهم li itu berarti ngepurkan dosa pengumpetan tadi tapi kalau kira-kira dia tidak marah kita minta maaf ya kita bilang saya tadi nyebut namamu tidak baik nyebut namamu begini begini begini, begini. di hadapan orang-orang saya minta maaf kalau dia tidak marah tidak marah ya tentu bilang ya saya maafkan tapi kalau dia semakin jadi marahnya ya jangan diterus terangkan tetapi kita doakan sebagai ganti. Tadi kita ngerasani, sekarang kita doakan. Jadi pur klop. Ini juga banyak orang yang tidak mengerti masalahnya. Dia senang sekali, enak. Memang orang ngerasani orang itu enak. Seperti orang makan kebuli gitu rasanya. Jadi kalau duduk-duduk, apalagi kau ibu, maaf-maaf. Kau sudah duduk-duduk itu asyik. Dia bicara, bulan begini, bulanah begitu, bulanah begitu. Akhirnya dia sudah kembali numpuk dosa. Lah ini gitu-gitu itu mesti mengerti. Ah, sesudah itu tadi kita ngerasani pula. Mari kita doakan dia. Ya. Allah maafir Allah maafir Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah memberi dia uh, iman yang kuat Mudah-mudahan Allah menjadikan dia ahli syurga dan begitu seterusnya. Jadi ngepurkan. Sebagian ulama mengatakan ini cukup untuk jadi permohonan maaf daripada Allah swt. wa taala. Siapa tidak senang hambanya digunem, dirasani. Dia tidak suka. Dia suka seorang muslim menutup menutup nutup dosa saudaranya, kesalahan saudaranya. Nah, kalau mau memang ada niat baik, didatangi ditegur. Katakan kamu tadi berbuat salah. Saya kira perlu saudara hentikan kesalahan. Kecuali orang yang yatajahar bil maksiat, orang yang sengaja berbuat maksiat. Ini orang tidak ada kehormatan. Ini orang boleh dirasani. Ini orang boleh dibongkar namanya di muka masyarakat supaya masyarakat tidak mendekati itu. Supaya masyarakat tidak ketularan orang-orang seperti itu. dapat nikmat tidak senang malah berbuat maksiat mengawinkan anak tidak senang berbuat satu pahala tidak duduk-duduk berkumpul tasyakur malah orkes-orkesan minum-minum ini orang tidak mengerti apa Allah ya. ini sama dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak tahu apa nikmat dan tidak perlu dihormati orang-orang Masyarakat ini merasa dirinya perlu menghormati sesama manusia yang hidup di dalam masyarakat. Tetapi kalau kebacut-bacut tidak perlu dihormati. Ada orang yang tidak pantas dihormati. Nah, orang-orang seperti begitu kita mesti anjurkan dia bertobat. Kita juga bertobat. Nabi SAW sendiri, "Innani la astaghfirullah fil yawmi sab'ina marrah." Allahumma shalli Aku sendiri wahai sahabatku Saban hari tidak kurang dari 70 kali aku mohon ampun dari taubat dan taubat. Padahal Nabi tidak ada dosanya, tidak ada salah. Itu artinya mengurungi kita, ngajar kita. Supaya kita juga berbuat lebih daripada itu. Kalau Nabi 70, kita pantas ribu. Tapi kalau tidak bisa ya 700. Kalau tidak bisa ya 70 seperti Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa 10 kali? Itu sebabnya. Sebagian kepada ulama menganjurkan orang habis sholat itu astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih habis setiap sholat tiga kali lima lima belas itu sudah minimum paling sedikit Yang ketiga, wala yastahi man la ya'lam an yata'allam. Banyak orang melakukan kekurangan dan keteledoran. Tetapi tidak seperti keteledorannya orang yang sudah mengetahui bahwa ia bodoh, tidak mengerti, tapi masih tidak mau belajar. Pura-pura malu mau belajar. Kenapa kita mesti malu belajar? Kenapa kita mesti malu mendapat masalah? Kenapa kita mesti malu duduk mendengar ajaran tauhid atau mendengar terjemahan hadis atau mendengar terjemahan ayat? Justru di Indonesia ini tidak ada tempat-tempat seperti begini, jarang. Pengajian-pengajian ini gratis, dan bayar Asal ulamanya saja jangan bosan. Ini melihat mungkarat kayak gini sudah banyak ulama mau putus sudah. Sudah kayak aras-arasan. Semakin diperbanyak pengajianannya semakin jadi. Ini ada orang sudah mulai berpikir lain. Mudah-mudahan para ulama tidak bosan dan mudah-mudahan yang mengaji tidak merasa malu dia menambah itu. Itu nanti akan timbul masyarakat ini. Tetapi syarat-syaratnya yang paling minim adalah mengaji bukan sekedar untuk mendengar dan kembali membawa dektat tetapi juga ada niat mengamalkan isinya sebab itu syarat sudah tidak ada syarat yang lebih besar dan lebih penting daripada itu syarat mutlak apa artinya seorang membuat dektat tapi dia tidak mengamalkan isi dektatnya sebaliknya apa orang kembali ke rumah numpuk dektat yang dia bawa dari pengajian. pengajian. Kalau dia tidak juga janji untuk mengamalkannya. Dua-dua melakukan kesalahan, kekurangan. Dan kekurangan itu tidak bisa ditutup, melainkan dengan mengamalkan. Kita ini tidak pernah merasakan lezatnya ibadah. Sebab kita sengaja niat kita ini belum mantap ke arah ibadah. Jadi kita ini sampai sekarang saya kira, mudah-mudahan saya salah. Menurut perkiraan saya kita ini melakukan ibadah ini sebagai satu formalitas, sebagai satu yang sudah harus dilakukan. Ya seperti satu yang tradisional dikerjakan. Jadi tidak bisa merasa lezatnya. Lain kita melakukan sholat karena ya sudah ini azan dan saya mau pergi masjid sebagai kewajiban saya. Tapi ada orang yang melakukan sholat karena dia kepingin berdialog dengan Allah. Setelah mengerti siapa Allah, bagaimana ke, kekuasaan Allah, bagaimana rahmatnya, bagaimana telitinya dalam menggarap kita punya badan ini, dalam menggarap kita punya badan ini, dan tidak diciptakan tok, tapi diatur, diperhatikan satu persatu sampai kita ini tidak bisa sampai kita ini tidak bisa bicara melainkan mesti mengatakan alhamdulillah hari Jumat yang lalu kita baca ya disebut Imam Ghazali lengkapnya badanmu ini wahai manusia seperti satu pemerintahan ada rajanya ada menteri-menterinya ada pembantu-pembantunya ada yang bisa dilihat dengan mata seperti tangan, kaki, mata, telinga, hidung dan lain-lainnya. Itu pembantu-pembantu. Ada pula yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dilihat dengan mata hati. Ada yang bisa dilihat dengan basar, ada yang harus dilihat dengan basirah. Seperti mengapa Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan otak ini memerintah dan mengetahui segala-galanya. Misalnya lapar, kita berasa lapar. Jangan dikira ini badan kita ini tidak ada setelannya, tidak ada otomatisnya. Badan lapar. Otak mengatakan kepada anggota-anggota badan, coba carikan makanan buat pengisi perut. Dicari makanan, ketemu nasi, ketemu uh, gorengan tempe dan lain-lainnya. Siapa yang kerja sekarang? Mata. Mata melihat. Ini gorengan tempe ini sudah belabun dia kembalikan pada otak. Otak kembali pada hati raja. Eh raja, ini tempe sudah belanggu. Kata raja jangan dimakan. Ditinggalkan. Tangan tidak moro, tidak maju. Tetapi sebaliknya, mata tidak bisa membedakan. Hidung, hidung itu membau. Wah, ini baunya sudah tidak baik. Atau baik baunya baik. Lalu otak memerintahkan eh, hati memerintahkan otak untuk merendahkan kepada tangan-tangan ayo suruh megang suruh masukkan di dalam mulut maka kita makanlah itu dengan takdir Allah dan rahmatnya baca itu orang-orang teliti seperti Imam Ghazali apa yang mereteli masalah seperti ini dan Imam Ghazali mengatakan ini maaf-maaf ringkas kalau saya mau melanjutkan bisa membawa berpuluh-puluh buku jilid berjilid-jilid dari banyaknya nikmat Allah dan sesuap nasi itu datang di muka kita. Apa cuma begitu saja? Dari saudara punya sobluk terus pergi piring. Tidak ada apa-apa sebelumnya itu. Inilah kita perlu belajar. Mengaji. Supaya kita tahu Allah. Nanti kalau kita sudah tahu. Ini Allah. Begitu rahmatnya. Begitu kesayangannya kepada hamba. Maka hamba ini akan pergi ke sholat itu seperti dia pergi untuk memenuhi semayanannya dia dengan pacarnya atau dengan dengan perasaan senang gembira dia pakai baju yang paling bagus untuk sholat sebagaimana para ulia demi perintah Allah khudu zinatakum inda kulli masjid ada salah satu orang minas sholat salihin kalau mau sembahyang itu pakai ide pakai apa sampai orang gamis diganti baru semua yang yang seteri orang tanya mau oh, bagaimana ente ini oh, bagaimana bagaimana kita mau sholat kita mau ngadu kepada Allah pakaian yang paling baik kita mesti pakai jangan kalau mau sholat itu sudah tidak cocok dia punya khusyuk pakai bajunya tidak baik tidak berbau baik mengganggu orang musalli di sampingnya mulutnya berbau rokok, billah dan akhirnya mengganggu orang, dia sendiri tidak khusyuk. Ini namanya orang yang tidak mengetahui apa arti sholat. Jadi semua saudara-saudara rahmat Allah. Tadi saya katakan piring nasi di hadapan kita itu ribuan tangan yang kerja untuk itu. Dari tangan tukang pandai membuat paculnya, sampai pabrik-pabrik membuat pupuknya, sampai kuli-kuli yang angkat karung-karung dari truk ke truk atau dari truk ke gudang yang membuat goni karungnya yang membuat yang mengikat yang dondongi itu la ilaha illallah alhamdulillah Rasulullah karungnya yang membuat pabrik penggilingannya, slabnya dan lain-lainnya ribuan tangan kalau diizinkan itu ribuan kita tidak bisa tutup situ Selain itu ribuan tangan yang kita tidak lihat, tangannya malaikat. Menjaga, menjaga pari di tempatnya itu. Supaya tidak dimakan oleh orang, tidak dihantam oleh tikus dan lain-lainnya. Itu ada penjagaan Allah Sampai berwujud nasi di piring. Sudah di piring di muka kita, kita lihat mata menginstruksikan bahwa ini baik, barang baik. Hidung bau, bau baunya sedap bagus. Tahu-tahu kita makan tidak pakai bismillah. Lantas ini orang, saudara anggap bagaimana ini? Ini orang tidak tahu apa dia dan tidak tahu siapa Tuhan. Lalu ini orang harus kita kasihani, kita ajak dia belajar. Kalau mau, kadang-kadang dia bilang, wah halo, tidak perlu. Itu lebih lagi, harus dikasihani. wala yastahi man la ya'lam an yata'allam. Dan jangan malu orang yang tidak tahu untuk belajar. Habis kalau orang tidak tahu mau kemana, tidak apa-apa, belajar. Oh ya aku istuwo, itu tidak soal. Tidak menjadi soal itu. Biar umurnya 90 tahun, kalau dia mesti mengetahui sesuatu yang wajib dia ketahui sebelum dia wafat, ya harus dia belajar. Tidak menjadi soal. Tidak pernah dalam hadis atau dalam Quran mengatakan orang kalau sudah tua tidak boleh belajar, tidak boleh. Itu oh, itu belajar tidak pakai umur. Ada kemauan. Kalau kemauan turutilah. Kemauan belajar. Tapi kemauan belajar untuk amal, untuk mengamalkan isi yang kita dengar tadi dari pelajaran. Wala yastahi idza su'ila amma la ya'lam an yaqula Allahu a'lam. Dan jangan pula seorang yang ditanya tentang satu masalah, sedang dia tidak mengerti apa jawabannya itu. Jangan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Allah lah yang maha mengetahui. Kepada orang karena malu ditanya tentang masalah, dia jawab sak maunya dia. Kadang-kadang yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Dia sudah tidak memikirkan masalah itu sendiri tidak memikirkan lebih jauh antara dia dengan Allah dan tidak memikirkan bahwa dia juga akan bisa menyesatkan orang tetapi dia menjawab supaya dia tidak dikatakan orang wah wong ini tidak ngerti ditakoni dia jawab akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain ini la yastahi an yaqula Allahu a'lam jadi yang tidak tahu ditanya harus mengatakan saya tidak mengerti. Saya minta maaf. Perlu kita uh, perhatikan bersama. Doa ini ada untuk ada yang mengatakan untuk kata Al-Fudail bin Iyad. Ada orang yang bilang segi al-balah. Tapi yang sudah terang ini orang-orang ahli tasawuf yang baik-baiklah yang menciptakan doa seperti ini. Allahumma ja'alni minal ladzina idza a'taitahum syakaru. Ya Allah, jadikanlah hamba ini daripada manusia-manusia yang jika kau karuniai nikmat, dia bersyukur. Ini penting saudara-saudara. Tadi saya sebutkan tentang makan. Sesuap nasi tidak masuk mulut kita, melainkan sesudah paling sedikit 10 ribu tangan manusia yang bekerja untuk itu. Itu taskhir. Allah menyuruh mereka itu senang bekerja begitu. Kalau tidak bagaimana kita mau makan? Ini belum berapa waktu sinar matahari kena padi itu. Berapa tetesan air hujan yang mesti kena pada padi supaya dia tumbuh. Ya, dan itu semuanya nikmat. Nikmat ini diberikan kepada kita untuk suatu maksud. Syukurilah nikmat ini. <coughs> Jadi kalau kita mohon, maka mohonlah kita ini dijadikan oleh Allah daripada golongan yang kalau diberi nikmat dia segera ingat yang memberi dan berterima kasih kepada yang memberi. Sama seperti kalau saudara hidup bersama bersama teman-teman sendiri. Ada satu orang memberi pada saudara tiap hari satu ekor ayam. Lillahi ta'ala atau saban hari saudara diberi satu kilo saja beras saudara pasti akan mengatakan kepadanya terima kasih dan malah berulang-ulang saudara akan katakan terima kasih, terima kasih padahal masalahnya satu kilo beras ya memang sudah layak kalau saudara katakan terima kasih kalau saudara tidak bilang apa-apa itu saudara dianggap janggal ini orang diberi dengan sukarela, dengan kesenangan kok tidak mengatakan apa-apa Orang akan bertanya begitu. Lah sekarang pemberian Allah kepada kita. Apa bisa dihitung? Apa ada otak manusia, walaupun otak elektronik, yang bisa menghitung berapa jenis nikmat Allah kepada kita? Tiap detik ini ratusan ribu jenis berganti berganti. Itu semuanya kita mesti memberikan syukur kepada Allah. Kalau tidak kita syukuri, dia impoten, dia tidak berguna, dia daya kerjanya kurang. Atau daya kerjanya pergi ke kiri, ke tempat kerusakan-kerusakan. Ke tempat yang tidak pantas. Sebab Allah memberi kita otak untuk memilih. Otak untuk mengetahui segala yang diberikan. Tahu-tahu kita tidak syukur. Jadi Allah merubah kita punya pilihan tadi kepada yang jahat. Itu sebabnya ada tiga masalah otak kita bekerja terus. Maka itu isilah. Kalau kita tidak isi dengan kebaikan, itu pikiran akan pergi berlarut-larut kepada kejahatan. Rencana-rencana mencuri, rencana-rencana menipu, rencana-rencana merusak rumah tangga orang, rencana-rencana menyesatkan orang, dan seterusnya rencana menjadi dajjal supaya dia dapat duit itu karena pikiran yang bergerak ini seperti jam tidak diisi dengan baik nanti dia akan terisi oleh setan dengan kejahatan yang kedua lidah lidah ini bergerak terus kalau tidak kita isi dengan kebaikan dengan zikir, dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan baca Quran dengan apa kita akan terisi lidah itu dengan ngerasani orang dengan maki-makian atau dan sebagainya. Yang ketiga, jam yang ada di hadapan kita. Saban waktu dia berjalan. Kalau kita tidak isi dengan kebaikan, jam itu akan memotong kita dengan mengambil umur kita kosong. Walayadullah. Allahumma ja'alni minal ladzina idza a'taitahum syakaru wa idza btalaitahum sabaru Ya Allah jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang apabila kamu ganjar dia atau kamu coba dia dengan musibah mereka bisa sabar. Ini harus kita mohon. Apa sebab? Sebab tidak semua orang bisa sabar kena kena musibah. Coba saudara sendiri kalau duduk renungkan berapa kali saudara kena musibah. Berapa kali di antara musibah itu, umpamanya 10 yang saudara ingat. 10 kali musibah. Berapa di antara yang 10 ini yang saudara bisa ngempet? Tidak ngersulo, tidak bicara tentang wah aku ini kena musibah ini, aku disoro, anakku loro ini. Berapa kali yang saudara tidak ngersulo sana ngersulo sini. Ngersulo itu berarti saudara mewadulkan musibah dari Allah ini kepada sesama saudara itu lebih celaka lagi itu berarti tidak cocok bagaimana saudara wadulkan Allah kepada manusia mesti sebaliknya kalau saudara kena apa-apa saudara mesti wadul sama dia Rabbi ini, masani dhurru antara rahmur rahimin ya Allah aku terkena suatu kesusahan kesulitan dan engkau adalah maha rahmat dan maha rahim tolong bereskanlah kesulitan aku ini begitu mestinya tidak bilang kepada orang lain. <coughs> Wah saya kena ini, penyakit saya ini begini, penyakit ini. Tidak maksud untuk diberi obat. Kalau maksud diberi obat dalam onderzoek orang dokter ya ada apa-apa. Kalau diperiksa dokter ya, mesti kita bilang, dokter saya berasa sakit sebelah kiri, berasa sakit sebelah kanan misalnya. Itu lumrah. Tapi ini tidak ada maksud apa-apa. Datang sama konco-konconya dia bilang, wah aku sakit. Ini Tidak ada perlunya. Itu namanya sudah kurang sabar. Nah karena itu kita ya harus bisa mendoa. Ya Allah jadikanlah hambamu ini daripada manusia yang kalau kau ganjar musibat dia sabar. Sudah jelas saudara-saudara, sebab sabar ini jarang orang bisa menguasai terus. Karenanya kita harus mendoa terus supaya diterima oleh Allah Dan yang ketiga, wa idza zakartahum zakaru. Dan apabila mendengar peringatan-peringatanmu dia sedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin hanya orang yang berimanlah peringatan-peringatan ini akan menjadi baik akan menjadi uh, akan menjadi pengarah ke arah kebaikan kepadanya tapi ada orang semakin diingatkan makin diingatkan makin dia menjauh ini kita mesti mohon daripada Allah supaya kita tidak menjadi orang seperti itu. Karena apa? Karena imannya tidak manggon di tempat yang posisi iman kurang kuat. Jadi takut kurang. Kalau takut kepada Allah kurang, ditegur bagaimanapun semakin melarat. Apalagi orang-orang emosi. Karena itu saudara-saudara kepada kaum ibu khususnya, saya minta perhatian yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah. Kalau Allah mengatakan pakaian um umat Islam itu begini, bagian putri, ini mesti kita indahkan. Jangan seakan-akan sengaja berbuat begitu. Tidak ada artinya. Kita tidak akan kuat nanti menerima siksaan Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang kaum ibu itu kalau masuk ke kondangan itu kudung cuma disampirkan saja sendiri. Karena suara-suara-suara yang mengatakan ini meriayeni. Kalau jadi priayi betul dan jadi intelek sih lain lagi. Terjang perintah Allah jadi intelek, tapi ini tetap ummiyah. Tetap buta huruf. Berani menentang perintah Allah begitu. Yang melihat ini sekarang sampai sungkan, sampai ayah. Yang ayah ini orang laki. Percaya saja. Sekarang orang perempuan sudah tidak begitu haya. Jalan kadang-kadang bersama laki-laki yang bukan mahram. Bersenda di jalan. Yang muda-mudi kita. Liwat orang tua, apa dia lantas diam apa merasa malu seperti orang-orang dulu. Ini abadan qattu. Semakin jadi dianggapnya sepi ini dunia. Kalau itu artinya kita ini Semakin banyak peringatan, semakin kita tidak mengindahkan peringatan itu. Itu kalau dijabarkan berarti semakin kita ditakuti Allah, semakin kita tentang Allah itu. Mana dia? Suruh datang. Seakan-akan begitu. Walaupun mulut kita tidak mentolok keluar begitu, tapi perbuatan ke situ. Sudah tahu apa sebab perzinaan ini banyak? Sebab perempuan tidak ada di tempatnya perempuan keluar leng. Saya berani bersumpah bahwa ini adalah sebab. Kalau kita mau tinjau ini masalah dengan sebab akibat. Ya benar semuanya itu daripada Allah yang dapat hidayah yang tidak berbuat. Tetapi ini hukum sebab akibat berlaku. Karena saudara taruh itu bensin di pawon di tempat yang tidak cocok, tidak sesuai, maka terbakarlah rumah saudara. Ini akibat. Saudara tidak bisa menjaga Eh, kawat-kawat e, listrik tidak perhatikan lalu korslet rumah saudara terbakar itu jangan nyalakan orang itu akibat dan begitu seterusnya perzinahan berkecamuk orang laki-laki sekarang ini kalau melihat perempuan sudah tidak ada tidak ada tidak ada aninya lagi kaya saja ya Allah kok sampai begini lah yang sudah memang sengaja mau berbuat sesuatu ditegur untuk perempuan di jalan dan tidak berduli, Ya memang dia begitu seakan-akan menantang. Inilah aku, sopon aku ini. Atau inilah aku, lihatan aku ini. Lantas terjadilah orang yang baik melihat. Tadinya tidak ada niat melihat. Dia yang memancing penglihatannya orang laki-laki ini. Dan orang-orang laki-laki mempunyai sifat agresif. Kalau melihat sekali, dua kali, dia berkenan kemungkinan dia kejar dan terjadilah apa yang kita tidak maukan itu kembalilah kita kepada larangan Allah jadi tolong perhatian khusus kalau ibu-ibu dan kaum perempuan ini tidak ada mustahak betul keluar tetaplah di rumah itu berarti kita termasuk orang yang idza dzakartahum zakar kalau diperingatkan ingat sedar oh iya memang ya Allah iki salah. Khususnya majelis-majelis pertemuan orang-orang perempuan. Itu harus dirapiin, diatur. Diatur menurut apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada perempuan misalnya, majelis tidak ada zikir. Itu lantas mesti bercanda, guyon. Guyon itu kadang-kadang keluar kata-kata tidak pantas. Sekali-kali melompat kata-kata tidak pantas. Kata-kata sindir-sindiran atau yang dikatakan oleh orang asing double zina bisa ditafsirkan ini bisa ditafsirkan itu akhirnya terjadilah apa yang dikatakan pencilaan gilat adab waqah tidak sopan nah, itu lama-lama kalau diteruskan terjadilah sesuatu yang lebih parah lagi jadi kita mesti ingat selamanya bahwa masalah ini adalah masalah vital dalam masyarakat lah kalau masyarakat kita sudah begini, kita tidak akan bisa melahirkan anak yang baik. Anak kita ini akan melihat ibunya, akan melihat ayahnya. Pasti sudah. Mau atau tidak mau. Kalau kita mau bermasyarakat yang stabil, ya ini kita mesti indahkan. Pemudanya harus berdiri. muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pemudi-pemudi yang masih baik harus ingat. muru nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu nanti masyarakat kita pelan-pelan teratur. Jadi tiap kepala bertanggung jawab. Apalagi yang sudah tahu, yang sudah mendengar. Siapa di antara kita yang belum tahu bahwa orang perempuan keluar tidak pakai kudung itu haram? Siapa? Coba. Angkat tangan yang laki-laki ini. Dan perempuan coba suruh angkat tangan. Mana yang tidak tahu bahwa yang tidak pakai kudung itu haram? Tapi mengapa justru sekarang memakai rok dan tidak pakai kudung? Mengapa pahanya dibuka? Mengapa betisnya dibuka? Ini tantangan. Tantangan ini bukan kepada orang-orang yang hidup. Ini tantangan langsung kepada Allah. Manusia yang membelikan rok buat anaknya. Menyuruh dia sekolah pakai rok. Kembali maghrib tidak dikoreksi sholatnya dan tidak ditanya apa yang belajar. Ini berarti orang tua mencarikan jalan maksiat buat ini anak. Walaupun dia tidak bilang enak eh, sekolah maksiat. tidak, tapi cara-caranya ini melicinkan jalan kemaksiatan. Siapa yang tidak tahu bahwa ini haram? Semua kita tahu. Tapi kenapa justru kita terjang? Ya takutnya kita kepada Allah tidak ada. Lah ini kalau kita kena sebet satu kali oleh Allah, nangis kita, nangis. Apa perempuan yang cantik, mulik, tidak sakit, tidak satu waktu menjadi batang, maaf maaf, tidak menjadi bangkai, tidak kurus, tidak pucat, sakit keras. Dokter sudah bilang tidak ada harapan. Apakah sudah cantik tidak gitu? Orang laki-laki yang gagah, yang bagus, main jual aksi, main jualan, apa lantas dia tidak sakit? Tidak bisa kena kanker. Kalau kena kanker sudah kurus, punggungnya bengkak, operasi dua kali, tiga kali, tidak lantas. Ini anak sudah mulai ingat, ya Allah, ya Allah, lah kok kaset? Iya itu loh, kuat itu sik gagah e. Ojo ono badukisme tok, gagah baduk-badukan. Lantas kalau sudah mulai itu merintih seperti bukan dia. E. Betul sudah sudah, lah ini, ini artinya tidak kuat seksanya. Perempuan juga, apalagi perempuan lebih lemah. Sakit saja sudah mulai kata dokter, wah Nona ini ada gejala TBC. Ya Allah, sudah tidak bisa tidur, tidak bisa makan dia. Pucat sudah, gemeter, deredek. Apa sebabnya? Takut mati. Tidak takut Allah. Nah ini, masalah ini harus kita pelajari. Saat durungnya apa-apa, saat belumnya kena apa-apa, hati ini. Yang bisa menitipkan awak di bumi Allah ini. Apalagi kita ini tidak berdaya. Kita mesti menjalankan perintah tok sudah. Seperti kudanya dokar bersama Allah SWT. Malah ahli tasawuf mengatakan kamu menghadap Allah itu mesti sebagaimana orang mayat yang dicuci yang dimandikan oleh tukang mandi. Dakwah oh, bait mayat sudah menyerah. dikurep yang mengurap, dilumakno yang melumah, didudukno yang duduk, disiram air dingin iya, disiram air panas iya, disiram air keras iya, mau bilang apa itu mayat? Begitulah hendaknya kita kepada Allah Itu contohnya. Jangan mempunyai pendapat sendiri. Jangan mempunyai keinginan sendiri. Ah aku pek di telok wong ayu didik pakaian dandan dandan lantas akhirnya tidak dapat jodoh dapat setan lah kan kesian dia toh kalau sudah begitu akhirnya dia kena penyakit kena sudah mulai itu akhirnya deredek sendiri Nah ini, ini masalah sebelumnya jadi ke situ. Mari kita insafkan, kita punya orang tua, kita punya anak-anak, kita punya gadis-gadis. Dan ini dalam majelis-majelis pertemuan pak taklim begini ini, saya juga berkewajiban menegur khusus, secara khususnya khusus kaum ibu. Sebab ibu-ibu itu bertanggung jawab. Ini masyarakat kita ini tangannya kaum ibu, baik atau tidak baiknya. Kalau kaum ibu ngatur gadis-gadisnya didandani untuk keluar, Pak insya Allah masyarakat ini bejat semuanya. Nah, jelas ini tidak menghina, tetapi sudah jelas ini akibat, hukum sebab, sebab dan akibat. Tidak ada lagi pembicaraan selain ini. Yang ketiga, saudara-saudara, hal ini yang ketiga, arba'u sa'at hakun 'alal 'aqili an takuna lahu arba'a sa'at. Sa'atun yunaji fiha rabbah. Dalnya diganti jim. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Wa sa'atun yakhlu bi ashabih alladhina yukhbirunahu bi 'uyubihi wa yuhaddithunahu 'an dhati nafsihi. وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجوز ada manusia yang bisa mengatur waktunya dia mesti membagi waktunya pada empat bagian Layak atas seorang yang berakal membagi waktunya empat bagian. Satu bagian berkhalwah, memohon dan berdialog dengan Allah. Jadi kita ini mesti mempunyai waktu yang kita spesialkan hanya untuk munajat, untuk zikir, untuk baca Quran, baca tafsir Quran, supaya kita dengan Allah semakin dekat. Sebab Quran itu mempunyai sembrani, magnetis, kalau orang mengimankan Quran, lalu dia membaca Al-Quran dengan tujuan akan mengerti isinya, ini orang tertarik, tertarik, tertarik. Dan sabar membaca akan ketemu makna-makna yang baru. Yang lebih indah daripada yang sudah pernah dia pahami. Inilah mukjizat, inilah keistimewaan Quran. Kita mesti mempunyai waktu yang kita tentukan untuk itu. Spesialkan, saudara-saudara. Kalau saudara perlu mencari makan, mencari nafkah sampai 12 jam, saudara terlalu boros terhadap suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang sudah dijamin oleh Allah, saudara ngotot 12 jam mencarinya. Lah untuk amal yang saudara tidak dapat jaminan daripada Allah, saudara tidak beramal. Ini yang namanya sedikit keblinger Jadi kita ini mesti mempunyai waktu untuk munajat, zikir. Lantas apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu kalau saudara kumpulkan hadis-hadis doa Nabi SAW, saudara percaya atau tidak? Saudara akan makan paling cepat 3 jam satu hari. 3 jam satu hari untuk doa. Minimum. Nah ini, ini mantap ya. Jadi habis sholat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali tanpa menggerakkan kaki dan tangan dalam dalam julus tahiyat akhir. Jangan berubah. Tetap. Kemudian subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Genepkan 100 dengan itu. Tapi membaca itu dengan seperti orang mamah barang yang enak. Jangan seperti orang makan bubur panas pedas sekali. Jadi Allah Allah Allah Allah Allah Allah tidak tahu apa maksudnya. Tidak berasa dan tidak jadi obat. Tidak bisa jadi obat. Kadang-kadang saudara dengar sampai suaranya lain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang dia bilang? rupanya dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada rasanya. Rasa-rasakan itu. Seperti saudara kalau makan barang yang enak itu kan kepingin ngerasakan. Allah nikmati ini rawon, pelan-pelan sudah makan. Itu dikir Lantas apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Allah ini asbahtu kan, wa usyidu hamalat arsyik. Saya ini ya Allah di waktu pagi ini menyaksikan engkau. Menyaksikan seluruh malaikatmu. Menyaksikan seluruh pembawa arah agungmu. Bahwa dan saya saksikan seluruh makhluk-makhlukmu yang hidup dan yang tidak hidup bahwa sebenarnya engkau adalah esa annaka antallah wahdak la syarikalah tiada sekutu bagimu dan bahwa Muhammad hambamu dan pesuruhmu ini dibaca tiap pagi empat kali Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau orang baca ini maka dia sudah bisa memenuhi syarat bacaan seorang mukmin. dan beratus-ratus hadis tentang doa. Kenapa seorang orang mukmin di zaman ini kok tidak mau menspesialkan waktu untuk membaca? Ya tidak tiga jam, empat jam sekali duduk, tapi dibagi-bagi. Waktu subuh setengah jam habis sholat subuh. Sebelumnya sholat subuh, fajar, baca Quran. Itu Quran kalau dibaca waktu fajar, jadi jam 3, eh, jam 2, 35, 30, setengah 3, itu nikmatnya membaca Quran seperti nikmatnya orang minum es moris di waktu haus, hausnya orang di waktu Ramadan jam 11 itu. Tapi saudara dibaca itu dengan pelan-pelan, jangan kesusu. Dan itulah sebenarnya yang disaksikan nanti di hari kiamat oleh malaikat. Sebab Allah berfirman, "Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." nanti kalau itu disaksikan seluruh oh, kalau diumpamakan di dunia seluruh kamera TV itu menyoroti saudara kalau baca Quran di waktu fajar jam 3 kurang sedikit apalagi kalau tidak ada belum suara tarhim kalau sudah suara tarhim saudara nanti akan dikacau dengan suara tarhim tidak bening lagi saudara saudara baca sendiri di rumah itu yang dianjurkan, itu zikir. Oh itu malah zikir yang indah dan baik sekali. Kemudian sesudah itu doa-doa habis maghrib. Doa mau tidur, doa mau masuk kamar mandi, <coughs> doa mau makan, doa keluar semua itu sudah indah kan, Itu zikir. Nah, empat bagian, ini satu bagian. Bagian yang kedua, menyepi dengan teman-teman yang dekat dan yang dapat menerangkan kekurangan kekurangan Ada orang ini tidak mengerti kesalahannya. Orang ini juga maklum manusia, manusia lemah. Kadang-kadang dia tidak sampai mengoreksi dirinya sendiri. Tetapi kalau dia punya sahib yang baik, dia dekatkan itu sahib. Coba aku nasihat nasihatono, apa sih kekurangan-kekuranganku iki? Oh iya, riko iki biasa ini, ini iso ya ojo sampai jadi kebiasaan biasanya Riko iki nek sholat ngakhirno jauh sampai itu itu mendekatkan dia dengan akhirat itu teman perlu saudara cari dan teman seperti itu di zaman ini sudah seperti saudara cari belerang merah ada orang jual belerang merah tidak ada belerang semuanya kuning kalau ada belerang merah itu saudara beli itu nah, itu jarang mahal yang ketiga memperhitungkan dirinya sendiri. Nah sekarang kita mau tidur, sudah selesai. Kita sekarang mau sirup, mau tidur malam ini. Apa yang masih saudara kerjakan? Saudara mesti ambil itu buku catatan saudara di otak atau buku catatan betul. Dan pantas saudara punya buku catatan. Tadi pagi saya mengamalkan ini, kebaikan. Lantas jam 9 saya sodakoh. Jam 11 saya sudah di masjid. Jam itu, rekanan dulu. Lantas jam 3 saya duduk bohongi orang. Jam 4 saya riba. Jam 5 bikin balance. Neraca harian, saudara untung apa rugi? Untung itu kalau saudara punya tohat lebih banyak dari maksiat. Lalu syukurlah kepada Allah, ya Allah Alhamdulillah. Waffaqtani li amalil khair. Engkau telah taufik kepada memberi taufik kepadaku untuk berbuat baik. Dan kalau kau ibu, Kerja rumah tangganya itu termasuk amalan khair. Mencuci popok anaknya itu minal khair. Menyusui anaknya minal min amalan khair itu ibadah. Memasakkan untuk anak dan suaminya dan dirinya sendiri itu min amalan khair. Itu jangan diluputkan, jangan dilangkai, itu termasuk amalan khair. Dimasukkan itu dalam amalan khair. Tapi kalau kelihatan maksiatnya lebih banyak. Misalnya 10 taat lawan 15 maksiat. Ini dia mesti cepat-cepat sebelumnya tidur itu minta maaf kepada Allah. Jadi dia tidur itu sudah dalam keadaan beres. Bukunya sudah ditutup. Sebab kemungkinan dia bangun hanya di akhirat nanti dibangunnya. Tidurnya tadi malam ngelilirnya nanti hari kiamat. yakni mati. Sebab banyak orang tidur sekali tidur tidak berasa mati terus. Tidak bangun lagi. Makanya sebelum tidur harus siap-siap. Seperti orang ngambil tasnya untuk berangkat jauh. Mesti siap semuanya. Yang keempat. Dan satu bagian diisi menikmati kelezatan dunia yang halal dan pantas. Jadi jam misalnya dia duduk makan, dia duduk melihat anak dan bercanda, berguyon dengan anaknya, duduk dengan istrinya, itu halal yang dibolehkan oleh syariat. Empat bagian. Orang yang belum bisa membagi ini harus bisa mencari waktu untuk membagi. Masyarakat muslimin, saya kira diktat ke-37 ini sudah saya komentari secukupnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isinya sama-sama. Mudah-mudahan kita baik yang berbicara maupun yang mendengar lebih diberi taufik oleh Allah, lebih diberi rasa takut kepada Allah dan mohon kepada Allah. Ya. Ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, maka marilah kita bersama-sama baca doa. Ya Rabbana tarabna bi Rabbana tarabna